بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدنا علما ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرسوح والصلاح الجسد والروح توبة النسوح واهدي قلوبنا بحق سيدنا محمد واهدي قلوبنا ونوير بصرنا وصحي بداننا وصدر لساننا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم Allahumma basalli wa sallim wa barik alaih Babul kasbi Bab usaha Atau uh, Mencukupi kehidupannya Akhraja Ahmadu wa Tabrani an Abi Burda An Abi Burdata Ibni Nayyar الله صلى الله عليه وسلم أفضل الكسب بيع Wa وعمل rajuli biyadih Mengeluarkan Ahmad Tabrani Daripada Abi Burdah Bin, ya, bin Nayyar Berkata beliau Bersabda Rasulullah SAW Sepaling amdal usaha adalah jual beli yang baik Jual beli yang baik jujur ya nggak nipu wa amalu rajuli dan perbuatan pekerjaan seseorang biadi dengan tangannya sendiri jadi us hasil usaha sendiri ya bukan dari bantuan orang tapi hasil jerih payahnya sendiri itu paling bagus makanya anak-anak ketika dia sudah mulai beranjak SMA atau SMP mulai orang tuanya ajarin dia cara eh, apa namanya usaha atau menghasilkan uang jangan dia ngandelin orang tua karena orang tua nggak selamanya ya. karena mempersiapkan urusan dunia itu satu keharusan juga kalau ditinjau bahwa anak kita nanti nggak ngerepotin orang kalau kita nggak siapin dunia, dia jadi orang yang bikin repot orang. Selalu minta dosa. Itu dosa kita. Jadi dunia sesuatu yang harus juga kita siapkan buat anak kita. Walaupun yang sangat penting akhirat. Ya, pendidikan akhirat. Jangan hanya dunia, akhirat kagak, kebablasan akhirat aja belum tentu nah anak ya jadi jadi bagus banyak orang yang akhirat dia ngaji gitu tapi akhirnya dia jadi bingung untuk menghidupi keluarganya kalau dia jadi ustad masih mendingan nih ya. atau lebih deh paling paling deh yang lebih jadi tukang mimpin tahlil sama Cuma ngarepin orang meninggal mulu. Hah? Yang hari tahlilan sepi di jobnya, jobnya sepi. Yang bagus semuanya ilmu akhirat dia bisa, dunia ikhlas jadinya. Ngajar ikhlas, ya. Ngajar ikhlas, nggak ngarepin amplop. Pok ya. Eh. Hah? Nah, Ya misinya deh. ya kayak guru-guru dulu. Saya dengar Mualim Musa itu dia malah kalau ada pedagang nggak laku dibawa diborong gitu. Eh, oh borong. Kasih murid-muridnya. Nyanyi termasuk tuh ngaji. Mualim Sapar ngaji kiroat. Mualim Musa kasih dia dibawa buah-buahan apa ya? Murid ini malah dikasih. Enak kalau jadi guru-guru yang kaya begitu. Ah, ah, lebih lebih berharga. Wal Baihaqi an Mu'ad Inna adhyabal kasbi kasbut tujjar Alladzina idha hadasu lam yakzibu Wa idza tuminu lam yakunu wa idza wa'adu lam yukhlifu. Wa idza ishtaru wa lam yadummu. Wa idza ba'u lam yaturu. Wa idza kana 'alaihim lam yamtulu wa idza kana lahum lam yu'assiru. Kata Nabi berdasarkan riwayat Baihaqi daripada Mu'az Sesungguhnya sepaling baik usaha adalah us usaha dagang. Usaha dagang. Ya. Yaitu orang-orang yang apabila berbicara nggak nggak bohong. Jadi dalam berdagang nggak bohong. Betul-betul. Ya. Wallahi, wallahi, wallahi buat orang percaya bahwa dagangan ini paling benar, paling baik, paling hebat. Oh, belum dapat untung padahal udah. Jangan, jangan pakai sumpah deh kalau bisa dagang jangan pakai sumpah. Dagang dagang aja. Belum dapat bilang haram, udah dapat bilang halal kayak sono. Haram. Belum boleh. Halal halal ambil. Gitu. Bukan yang haram dosa. Hah? Iya. ya, Belum. Belum. Kalau dalam kitab Tanbihul Muhtarin bahkan seseorang kalau dia dagang sambil kuar kuarin ayat Quran malah jadi haram. Ya. ya. Dagang sambil kuar ayat Quran supaya orang tertarik nggak boleh. Jadi dia ayat Quran dibawa buat tarik tarik orang ya dia itu. Ya. <laughs> Meminta-minta baca selawat gimana nih? Hah? <laughs> Kenapa? boleh aja sih ya, kan ya. bukan bukan bukan jadi dalil apa jadiin alat selawat supaya orang kesian gitu kan <laughs> itu yang putus ini ya. kan ada yang cerita gitu ya mau selawat ada yang baca Quran sambil jalan baca Quran di di lagu-lagu itu gitu. tapi panjang pendeknya kemana-mana ya ada Nah, kita wajibnya benerin tuh sebenarnya. Wajibnya benerin. Habis benerin baru kasih duit. Hari salah tuh be, wajibnya uang begitu. Itu mat wajib, ini mat tobi. Itu nggak ada mat di situ, jadi panjangin. Gitu. <laughs> Jadi bicara, bicara, tapi nggak dusta di dalam berdagang. Itu yang pertama. Wajah idza tuminu lam yakunu kalau dikasih amanat dia amanat eh dikasih apa amanat dia nggak khianat kan di dalam perdagangan biasa ya ada kepercayaan tolong ini begini begini begini begini ya udah jangan dirubah ini pesannya ini kirim atau kadang-kadang di dalam tumpukan-tumpukan itu dimasukin beberapa yang jelek jangan ya curang namanya khianat terhadap perjanjian di dalam jual beli. Ani minta yang bagus-bagus, harga satu berapa sekian, sekian, sekian. Ah dia nggak tahu. Di dalam seribu kasih aja sepuluh yang jelek ya nggak. Masa dia jangan ya. Ntar alasan aja sampai di sono. Kalau ada yang jelek ya namanya kiriman kali aja beradu sono kemari ya. berubah jadi jangan yang begitu kecuali memang terjadi perubahan di dalam pengiriman Wajah wa'adu lam yukhlifu. Kalau berjanji nggak dusta. Maka yang bagus janjinya melarin. Janji melarin. Insya Allah deh dalam waktu sekian. Padahal kita bisa dua hari. Bisa dua hari. Oh itu kalau bisa bisa kurang dari dua tiga hari aneh mau maintain wallahi satu hari sampai biar dia bayar dulu yang penting dia jadi waktunya dua, tiga hari, nggak sampai empat hari. Nah ini yang begini yang sehingga dia selalu mengingkari. Ya dampaknya pasti dia rasakan sendiri. Ketika tidak terjadi kejujuran di dalam janji, maka orang pasti akan kecewa. Jadi prinsip-prinsip dagang sebetulnya diterapin itu di dalam Islam. Cuman kadang-kadang kita ini nggak mau ngamalin Islam. Eh orang di luar Islam ngamalin Cina, orang Cina ngamalin, ya ngamalin itu Islam. Bahkan di dalam bisnis apa yang dulu kita kenal tuh multi level marketing, MLM, ya orang Yahudi, orang Yahudi. Sebetulnya bukan Yahudi yang cipta itu, Islam diambil dari bagaimana seseorang kalau dikader murid dua dua murid pinter alim ini murid ngajar satu murid dapat 100 murid berapa itu guru dapat 200 dari 100 10 lagi ngajar satu murid dapat 100 lagi berapa terus MLM dalam ngajar <laughs> cuman bukan masarin itu tapi pahala kan ada hadisnya Dalla alal khair kafa'ilihi man sanna sunatan. Terus banyak hadis. Ya. Dia ngajar didik. Makanya guru nggak ada yang bangkrut di akhirat. Dia meninggal dunia. Muridnya jadi. Jadi. Ini murid ngajar. Dapat nggak pahala? Dapat. Makanya kita disuruh ngajar. Belihu ani walau. Ya orang. Biar bisa jus ami, jus ami. Orang nggak kenal alif jadi kenal gara-gara kita. Kira-kira kalau nggak kenal alif bisa baca Quran nggak? laga. Alif lamin dibaca lamim aja, alifnya kagak. Jangan mandang remeh, satu alif. Makanya wajar kalau Sayyidina Ali mengatakan ana abdu man allamani harfan wahidan minal ilm. Saya budak orang yang ngajarin saya satu huruf daripada ilmu. Karena kalau dari satu huruf nggak kenal nggak mungkin bisa baca ini. Apalagi kalau ngajarin hidayah. Ya hal yang Abdullah bin ada kalau urusan yang begitu jangan nungguin kita benar. Kalau nungguin kita benar nggak syiar agama. Nggak syiar. Nggak wajib agama. Kecuali yang wajib. Yang wajib kita belum bisa jalanin, kita dulu beresin. Jangan kayak lilin akhirnya. Bisa nerangin orang, dia bakar dirinya. Wa idza ishtarau lam yadhummu hmm. kalau membeli nggak mencelak. Nih, nih Kadang-kadang pembeli jatuhin pedagang begitu. Supaya pedagang jual harga murah. Lu barang lu jelek nih. Wah, gimana gue bisa bayar mahal. Gue disana bisa dapat yang lebih cakep dari itu. Dari barang orang lu. Udah lima ribu aja deh. Gitu. Celak-celak ditawar. Paham nggak? Padahal yang sono kagak. Sama ini barangnya. Jadi gimana dia bisa membeli dengan harga murah? dicelak barang-barang yang dia mau beli. Ya, pas udah kau beli, eh, megok lo, barang lo bagus ini gue bohongin nah itu bahaya ya. Ya. Demen beli, nggak demen. Ada faedahnya bayar, nggak ada untungnya jangan. Nah, sama kerja rodi gitu dagang. Kecuali mau muter lagi deh, udah kelamaan setahun nggak laku-laku, bener lah, Rugi seperak itu jual enggak? Daripada modal nggak muter, gitu. Waitabahu lam lam ya Apabila menjual enggak muji-muji, nggak muji-muji barangan barangnya. Beli barang orang celak-celak, kira jual barangnya. Oh, wallahi enggak ada yang kayak barangannya Wah top, Enggak ah, ada. Yang, huh? Udah paling zen, zen udah. Yang lain putus. Uh, puji barang dagangan sendiri, jangan. <laughs> kapan-kapan terjadi sesuatu yang di luar itu ah dasar mak puji bang puji diri puji barang orang pada kesel kecewa ya biasa deh dagang aja biasa wa idza kana alaihim lam yamtalu apabila punya utang enggak lu nggak nunda-nunda bayarnya ya kita punya orang namanya dagang pasti ada utang ya tar beli barang kirim duitnya transfer jangan kita tunda tuh jangan orang ngeketek ngetek eh bayarnya jangan akhirnya nanti dia juga menghentikan kirimannya ah media bayarnya payah lambat kalau ya. jadi kita kalau ada cuk udah pasti ada payah bayar jangan dilambatin utang kecuali memang terjadi e, perjanjian nanti sebulan deh ane kasih tempo buat lu buat bayar barang yang ane kirim sebulan baru kita bayar jangan lewat dari sebulan karena perjanjian itu kalau bisa sebulan sebulan kita kirim eh, eh. ah, jadi senang distributor ya senang begitu eh, okay. yang lain nggak kirim kita dagang apa aja Dagang ayam gitu juga ayam. Itu bang ayam sini ya? ah Kirim deh separuh dulu gue. Terus udah edir dibelain. Ayam lagi susah. Dia nggak kirim yang lain tuh. Melainkan ke kita dulu. Nggak enak aneh duduk kasih uang separuh. Kirim. Ya. Tapi kalau ntar dulu, ntar kali ngutangmu ya jangan ngarep dagang terus dah. Ya. Wa idza kana lahum lam yu'asiru giliran lagi utang nggak mempersulit ya lagi utang mana ini aku ini belum bisa bayar ini ya udah deh tarde itu luas deh ya tapi benar ini nggak bohong nah wallahi kita dengar wallahi nggak tahu dibilang bawa bu apa demi Allah gitu ya demi Allah nggak tahu dibilangnya bumi Allah bumi Allah Bayar utang tepat, nagih utang, jangan mempersulit. Ya, jangan pakai bawa apa itu? Pangkukul, yang bule-bule. Jangan, nggak usah. وابن ماجه والحكيم عن ابن عمر التاجر الأمين الصدوق المسلم مع الشهداء يوم القيامة orang yang dagang terpercaya benar Islam lagi. Ya, yang luar Islam nggak masuk. Bersama syuhada di hari kiamat. Bersama syuhada. Ya, karena dia mempertahankan agama. Dia ngamalin tuh ajaran. Ya, Nabi dagang ya. Rasul dagang. Kita dengar ya kisahnya bagaimana Nabi dagang dagang kambing ke Khadijah Enggak lebih dari apa yang Khadijah suruh. Jual segini, jual segitu. Ya. Atau di dalam riwayat eh, Asbabun Nuzul Surah Al-Baqarah yang seorang anak diwasiatin memaknya jual segini, jual segini. Ya. Waktu dia jual, malaikat nyaru. Malaikat no. Karena tahu nih, di samping lagi cari sama Bani Israel yang ngebunuh saudaranya supaya dapat wasiat eh warisan dengan harga yang berapa aja mau dibeli karena Nabi Musa bilang ambil buntutnya itu buntut ntar buat buat gubuk mayat supaya bangun ngomong jadi perlu banget ada sapi yang warnanya begini begini gini dia punya tuh diwasiatin anak memangnya jual dengan harga sekian malaikat turun dulu nyaru apa manusia ya? ya. pura-pura malaikat tawar melebihi harga yang tuh anak misalnya maknya suruh berapa Hah? 10 dinar ya? gitu deh ya yeah, 10 dinar malaikat tawar 100 dinar kata anak enggak mak saya suruh 10 dinar anda beli 100 dinar enggak anda tanya mak dulu kan <laughs> tanya mak dulu orang lebihin coba kalau anak sekarang <laughs> 10 dinar seternak 90 masuk kantong. Yang muda bahkan yang muda lakunya 10 ngaku 9. Anak masih mengentit bapak. Jajaran banget. Makan dikasih ongkos juga kalau dibayar. Kira sudah kan ngentit juga. Hah? Anak sono, anak sini. Oh, anak sini mah ngaji semua ini. Oh ngamalin kagak. Akhirnya dia bilang, Mami bilang dua, dua. Mami bilang dua. Kamu lagi mereka. Jadi segini, enggak saya maunya 200 saya mau beli. Hah? Kayaknya disuruh 100, 100. Nah, orang bilang mak nah, Mak, naik deh mak. 200 jual kata maknya. Sampai tawaran tinggi. Akhirnya malaikat buka rahasia. Saya sebetulnya malaikat diutus sama Allah. Ini sapi lagi sedang dicari-cari, jangan dijual melainkan dengan harga milul atau milul apa ya? jildi zahabat sepenuh perutnya itu emas harganya seperut emasnya emas bayangin dikeletir dijadiin kantong untuk perut di situ emas harganya segitu berapa dinar Ya Allah, kaya sana. Gara-gara bakti memang. Tuh, mak nih, nomor satu. Makanya Nabi mengatakan ummuka, ummuka, ummuka. Biar pendidikannya efek, ilmu agamanya. Tapi memang bakti. Udah deh berkah itu. Ya. Tapi bapak juga, jangan tentang mak bapak. Ada bakti mak, bapak itu onjok. <laughs> Saking bakti emak bapak itu tonjok. Gara-gara ini bapak ribut sama emak. Ibu emak bela emak ditonjok bapaknya. ini jatuhnya kurang ajar juga sih bapaknya. Bukan begitu bakti. Maknanya ketika terhadap orang tua tiga kali lipat, maka terhadap bapak nggak boleh kurang dari satu. Lebih boleh gitu. Kalau kawin dia. Ya. Bapak yang cari terutama anak perempuan giliran kawin bapak yang cari bukan emaknya bapak wali kan biar janda biar janda tetap wali tetap wali kalau kita ya Imam Syafi'i janda tetap ada walinya tetapi minta izinnya wajib karena asyaibu ahakku bi anfusina ya, min waliyihima eh min waliyihina ya, min waliya janda itu lebih berhak atas dirinya daripada walinya. Maknanya apa? Izin. Izin. Kalau kita nikahin perawan nih, anak kita perawan. Nggak tahu pape deh. Anak kita nggak tahu pape. Kawinin aja deh. Jadi, dia perawan anak kita nggak tahu pape itu, nggak, nggak setuju. Jadi, cuman sekarang bahayanya kalau terjadi begitu sekarang, sekarang. pas masuk kamar kayak kucing sama ketemu sama anjing. Iya gak? Tong lakinya masuk, gue lagi lu. Hah? Apa lu nikahin gue? Bapak lo itu. Wah, kayak anjing kucing. Berantem, gak akur, buang. Dia ya kagak mau, gimana? Ya. Jadi mau gak mau nikahin perawan juga perlu izin juga. Iya. Mau gak media? Kalau mau ya izin, ini kawinin. Kalau enggak ya jangan dipaksa. Iya. Ya. Kalau janda wajib. Ya. Sampai dibilang iya mau. Kalau cuma diem aja, nggak berhak si bapak nikah itu. Karena janda sudah lebih berhak mengatur diri sendiri daripada perawan. Ya. Kayak pengurus katanya, janda bukan ya, janda. Wajib minta redo dengerin. Wal, wal asba'ani wal dailami an annas. At-tajiru saduq tahta zilil arsy yaumal qiyamah. Pedagang yang jujur benar di bawah naungan arsh pada hari kiamat. Pertolongan Allah siap. Wa Sa'id bin Mansur an Nu'aim an Nu'aim bin Abdurrahman mursala, hadis mursala daripada Nu'aim bin Abdurrahman daripada dan Sa'id bin Mansur dari Nu'aim bin Abdurrahman hadis mursalah Tis'atu a'syar Tis'atu a'syar rizki fit tijara Wal usyuru Ya Fil mawashi Sembilan per sepuluh rizki Adanya di dagang Ada di dagang Kalau seper sepuluh Adanya di ternak ya. Jadi dagang apa lagi? Mau dagang ini yang penting halal Mau dagang korek kuping masih ya apa lagi Yang penting halal. Ada sembilan per sepuluh rezeki di situ. Jadi orang kalau mau kaya dagang. Ya semakin besar dagangan ya semakin banyak untung. Tapi kadang-kadang banyak rugi juga. Ya tergantung dari pinter atau tidaknya di dalam berdagang. Jujur, amanah, saling percaya, betul-betul apa namanya menjaga uh, apa ya, kalau istilah konsumen nih. Ya. biasanya berkah ya, ya apa warteg hm, warteg di sini aja dia Jember kelihatan tuh mas-mas tegal tuh ya yang dagang tuh di sana di kampungnya wah gedung rumahnya buka warteg sini buka cabang lagi tanya ini gratis bayar pak lurah dong ya <laughs> emperan, kadang-kadang nyewa lihat tanah yang udah nggak laku, yang udah orang nggak urusin, siapa yang punya bu? Nyewanya murah. Itu bangun warteg. Ya. Masa nggak kalau pinter dia, udah bapak nggak usah sini pak, saya jamin keluarga bapak yang mau makan pagi, siang, malam gratis. Asal saya diberi gratis tempat. Oh iya, setuju, setuju. Dibuka warteg, di rumah orang yang punya rumah tiap hari makan anaknya cucunya gratis apa apa nggak nggak rugi media itu huh. sepiring untungnya berapa dia tapi karena terus dagang 9 per 10 ada di situ Bagaimana orang yang dagang pakaian, yang dagang kain, yang dagang minyak wangi, uh kaya kaya pasti. Ya. Makanya dihitung zakatnya dagang itu berikut modal. Karena 9 per 10 rizki ada di situ, maka dihitung dari modalnya. Kayak sampai setahun dihitung modalnya sampai kayak nisok Kalau dagangan modalnya nggak sampai nisok ya modalnya nggak sampai nisok apalagi untungnya kemakan sama dia, ya nggak wajib zakat. Ya. Dagang modalnya 2 juta, ini kan nggak jauh banget nisoknya, 2 juta, dagang apa tuh? Rokok keliling kali ya? Hah? modal bikin gerobaknya 200 Dal jepit 5000 buat muter <laughs> beli karet bannya buat mikul sama rokok rokok kan 2 juta deh muter-muter untungnya habis buat setor bini <laughs> makan besok yang awalnya tidak akad, tapi kalau awal dia modalnya udah 100 juta misalnya udah pasti hasilnya lebih dari ya, besok maka setiap tahun itu waris zakat. Semakin benar waris zakat, semakin Allah berikan keberkahan di dalam hartanya. Itu terus semakin berkembang. Karena nggak ada orang yang waris zakat jadi miskin. Yang ada baliyazdat, baliyazdat, baliyazdat. Walau usyur bil mawashi kalau se se se sepersepuluh adanya di ternak. Lama bulan, dua bulan, tiga bulan baru nelor. Ini nelor sendal lo. Kalau mau hidup, kalau mati kalau sampai gue dulu dibunting, beranak rawa lama, ya. Makanya hewan-hewan ternak itu ketika dia jadikan sebagai hewan ternak wajib keluarin zakat, ya. Hmm, keluarin zakat. Tapi kalau nggak dijadiin ternak nggak wajib. Seperti dia beli sampi e, lima buat kerja, misalnya buat sawah, nggak wajib keluarin zakat. Sawahnya itu yang nanti dihitung, ya di roang atau dibeli kuda buat apa namanya tunggangin ya nggak wajib di wajib zakat tapi kalau dibeli sapi 10 buat meres nah, susunya ya jadi usahanya itu dijarah dihitung dari modal sapinya ame hasil susunya yang dijual ya وتبرني عن ابن عمر عن ابن عمر لو أذن الله تعالى في التجارة li ahli jannah labtajahu bil bad wal Kalau Allah izinkan buat penghuni surga dagang, <laughs> penghuni surga mau dagang, Allah izinin misalnya andai kata lau, lau andai kata. Jika Allah, jika Allah izinkan penghuni surga dagang, ya, ya deh, niscaya mereka pada dagang jauh filbat. Mereka dagang pakaian, ya, pakaian dan minyak wangi. Pakaian dan wangi-wangian. Kenapa? Karena dalam pakaian bikin cakap orang. Di dalam wangian bikin wangi orang. Tapi tetap prinsip yang tadi jujur gitu. Dipakai, jangan ngomong, burung oh, pokoknya minyak wangi. Oh, minyak wangi satu gram. Alkoholnya cuma satu cc alkoholnya satu cc botolnya yang seratus yang seratus satu gram iya yeah. botol seratus gram sembilan puluh sembilan alkohol sama minyak apa itu yang anusol sama apetsol ampun pantas sekali jalan suami ya elah baru lewat hilang aja tetap imbangannya ada Baik. Ada nanya kalau zakat ikan hias waktu belinya kan murah dan nggak cukup nisab. Itu gimana? Ikutin harga ini. Harga jual apa harga beli? Ikutin harga sekarang. Kalau dia harga sekarang naik, jadi apa beli apa? Ikan hias, ikan hias. Ikan? Ikan hias kan murah belinya waktu. Oh. Bibitnya kan murah itu udah jadi ikan kan harganya langsung mahal tuh. untungnya harga modalnya waktu jual jual. Oh harga jual. Jual waktu jual. Dijual berapa itu? harga pasar ikan dijual udah keluarin langsung boleh keluarin dua setengah persen hmm. tapi kalau dibeli anakannya banyak sampai nisab dihitung ya iya haul seperti karena apa sekarang? Arwana ya. Belinya satu juta setengah terus aku sok. Eh pas tahun miara rokok misalnya orang bayar 100 juta ikuarin ya dua setengah persen dari harga jual ya ikhtiat begitu tuh jangan nungguin setahun habis lagi tuh duit Walaupun aja dua setengah apa-apa modal satu juta setengah tahun miara orang miara seratus orang tawar seratus kan jadi jual berapa untungnya sembilan puluh sembilan berapa tahu tuh potong aja emang kos makan ya, ya, ya. yang penting untungnya serau kita aja wal khatib an Abi Hurairah alaika bil bad fa inna sahibal bad yu'jibuhu an yakuna an-nasu bi khairin wa fi khizbin. Kalau khasabin subur, kalau khisbin mewah. Ya, lihat di kamus khasab maknanya subur. Kalau khisbin maknanya mewah. Dan khatib dari Abi Hurairah, "Alaika bil badzi." Atasmu harus maknanya. Ya. Jualan pakaian mau pakaian jadi atau bahan terserah. Fa'inna sahib albas, karena sesungguhnya sahib albas, orang yang punya apa namanya dagang pakaian tuh, yu'jibuhu dia bakal merasa kagum. Ayakunan nasu bahwasanya manusia bi khairin dalam hal baik. Orang pada pakai pakaian kan jadi bagus, tutup aurat, jadi ganteng, jadi cantik, jadi cakep. Jadi kita yujib, bukan yuk mana yang ujub di sini yang rusak Jadi kita ya merasa senang gitu. Karena ngeliat orang pada cakep. Ya. Wabil khisbin dan di dalam kemewahan. Ya. Yang jadi orang Islam, ya Allah kelihatan umel jember ada tempatnya itu. Tapi dalam keadaan tertentu dia mesti tunjukin tajamul apa apa. Tajamul di dalam Islam niatnya tajamul untuk menunjukkan bahwa umat Islam ini cakep. Bukannya bukan riak, bukan. Ya, kita pakai baju nih riak. haram. Baju riak. Mau biar lo tahu baju gue cakep nih. Lo nggak punya, ah, duit lo mau takar Gue sanggup beli, ya sejuta nih gue pakai. Kalau hatinya begitu, ujung. sombong nggak boleh. Tapi kalau tajam mul niatnya buat supaya orang di luar Islam melihat orang Islam cakep-cakep, rapi-rapi, jadi nggak diremehin dalam hal ekonomi, dalam hal ekonomi penting. Karena ini udah masuk akhir zaman. Kalau dulu zaman-zaman Nabi nggak ada celahan di di apa kalau ekonomi itu nggak ada celahan. Kalau sekarang terjadilah yang namanya dunia agama itu berdasarkan ini ukuran agama berdasarkan di, di, di, di bukan ini ditunjang ya agama ditunjang oleh harta ya, makanya ada hadis man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man arada huma fa alaihi bil ilmi makanya hadis itu mesti baca hadis jangan satu materi tentang ini jangan dipadu ya ada yang namanya istilah gitu Eh, dikompromiin ya dikompromikan hadis ini ini ini jadilah kita orang yang bijak di dalam buku, bijak kalau sekarang udahlah nggak perlu dunia kita miskin aja rame-rame ntar haji gimana emang haji ngarepin orang biar bayarin ya kita haji bangun masjid bangun pesantren umat Islam ya miskin semua masjid siapa <laughs> yang siapa yang bangun tapi kalau saya umat Islam satu kampung, sepuluh kaya, puluh sepuluhnya bangun masjid, sepuluh, masjid ada sepuluh di kampung. Nah, Jumat satu maksudnya. Yang sepuluh sepuluhnya kampung Jumat bikin Jumat sepuluh sepuluhnya berbutan. Khotibnya bingung. Yang mana yang pakai yang kecil yang kecil ada nah, amplopnya. Jangan ta'adud, nggak boleh. Ada masjid berdiri di sini, di sini bikin lagi tak Ta'adud. Kalau ta'adud bahaya. Tidak dilihat mana yang bangun lebih dahulu, tetapi yang dilihat yang mana yang selesai duluan di dalam pelaksanaan itu. Ukuran takbiratul ihram. Imam takbiratul ihram Allahu Akbar yang satu sah, Ya. sah yang masjid sebelah sah melainkan di musi johor. Kalau keburu ngoyok, ngoyok ya. Eh. Keburu uber, uber masjid itu Rame-rame itu, seribu orang lari ke masjid itu. tapi di belakang, oh Akbar. Gugur keharnya, Tapi kalau kakek keburu, wajib pindahin ya, ya. Itu, ada bahaya. Kecuali masjid, eh perkampungan sudah padat, masjid nggak nampung, itu udah susah dia nampung orang sembahyang udah nggak bisa boleh itu tapi yang jauhan juga dikit jangan bertetangga RT 6 RT 7 dipisahin nih jalan besar doang jangan ya, nggak boleh tetap yang jauhan dikit وابن ماجه والله اعلم بالصواب dikit asal masuk ya malik Karena ustaznya dagang juga nih.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 kau ajarkan kepadaku Maka kembalikan ketika aku perlu Mudah-mudahan kita jadi ingat terus ya